Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jaya Negara. Angkat Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas Rontal. Dalam seri ke-171 ini didukung oleh para pemain Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Jika Kusnadi sebagai Dewi, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Cakra Dara dan kuda merta menghentikan sejenak kuda mereka sebelum memasuki kaki Bukit Pangi. Mereka nampak sangat kecewa karena tidak bertemu dengan kekasih hati. Putri Tribuana Tunggadewi tidak lagi tinggal di Istana Kahuripan. Demikian pula Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi sudah pergi dari Istana Wengker. Dua orang putri itu sekarang diam di Istana Majapahit. Aku juga harus bertemu dengan Dinda Raja Dewi, Kakang Cakradara. Aku juga ingin minta penjelasan soal ini. Mengapa dia harus kembali tinggal di Majapahit? Kalau begitu kita harus memberanikan diri menyusup ke istana untuk menemui mereka. Apakah itu tidak sangat berbahaya, Kakang? Kau takut menghadapi bahaya di Kuda Merta? Tidak. Kalau memang hanya itu satu-satunya jalan, apa boleh buat? Aku setuju pendapatmu, Kakang. Kita memang harus menyusup ke istana Majapahit. Nah, kalau begitu kita tinggal mencari kesempatan. Kita tidak perlu menunggu hari Buddha. Karena kita akan menyusup pada saat malam tiba. Ayo adik kuda merta. Kita teruskan perjalanan kita. Silakan Kakang Cakradara. tiba bersama angin dingin yang bertiup dari arah kaki Gunung Penangkungan. Suasana istana Kaputren Majapahit sunyi dan lengang. Hanya nampak puluhan orang prajurit berjaga-jaga di depan pintu gapura dan di sepanjang tembok yang melingkari istana Kaputren. Sudah beberapa saat lamanya, Putri Tunggadewi bercakap-cakap dengan adiknya di Puri Madukara. Dinda Raja Dewi? Ah, Dinda Raja Dewi? Ah, Kau termenung lagi. Kau pasti sedang sibuk memikirkan kuda merta. Oh, uh, apa? Ada apa Yunda Tunggadewi? Nah, benar kataku bukan? Ah. Kau pasti sedang terkenang-kenang wajah kuda merta. Kekasihmu itu. Ah, Yunda, kau jangan menggodaku terus. Kau sendiri, bagaimana Yunda? Kau pasti tidak akan bisa tidur nyenyak sekarang. Kau juga seringkali kelihatan gelisah. Hatimu sedang dicekam rindu dendam. Ya, sudah beberapa kali hari Buddha lewat begitu saja tanpa kesan. Ah, kapan aku bisa bertemu dengan Kakang Cakradara? Ya, Yunda, semua ini gara-gara Kanda Prabu Jayanegara. Huh. Ah, lucu sekali. Dia takut mempunyai adik ipar. Dia takut kita berkasih kasihan dengan seorang ksatria pilihan kita. Lalu apakah selamanya kita akan menjadi seperti ini? Setiap orang pada akhirnya akan bertemu dengan pasangan hidupnya. Dan kita? Mungkinkah kita akan selamanya terkurung menjadi tawanan, menjadi perawan tua yang selalu menangis dan meratap sepanjang malam? Mungkin sudah nasib kita, Yunda Tunggadewi. Tidak, Dinda. Ini bukan hanya sekedar persoalan nasib. Kukira Kanda Prabu Jaya Negara serak dia serakah. Karena itu dia merasa takut mendapat saingan. Kalau memang kita harus terus-menerus dikurung di tempat ini. Hari demi hari, bulan demi bulan. Maka usia kita akan semakin bertambah, Yunda. Orang-orang di luar pasti akan membuat kita menjadi perkuncingan. Mereka akan menganggap kita putri-putri keraton yang tidak laku. memalukan sekali. Dinda Raja Dewi, Iya, Yunda. Kukira ini untuk sementara waktu. Kita terpaksa mengalah. Kita terpaksa berdiam diri dan menerima keadaan. Tapi janganlah kita berputus asa. Kita harus mencari cara untuk bisa keluar dari puri celaka ini. Dinda Raja Dewi. Iya Yunda. Sudah malam. Aku akan kembali ke Puri Manganti. Ah, selamat tidur, Yunda Tunggadewi. Dan selamat bermimpi bertemu dengan Kakang Cakradara. <laughs> <laughs> Sekarang kau yang menggodaku. Awas kau, Dinda. Putri tunggal Dewi melangkah keluar ruangan Puri Madukara, dan Raja Dewi menutup pintu dari dalam. Putri Tunggadewi menyusuri emperan Puri, menuju Puri Manganti, tempat tinggalnya. Angin malam menyapu rambutnya yang lemas gemulai. Tiba-tiba Putri Tunggadewi menghentikan langkah-langkahnya. Sekilas dia dapat menangkap sebuah bayangan bergerak mencurigakan dari balik pohon katimang yang sedang berbunga. Hmm, ada bayangan berkelebat di balik pohon katimang. Ah, Tayangan siapa itu? Loh? Ini Lujinggan? Kakak itu Lujinggan? Hmm. Mungkin aku hanya salah lihat. Tapi tidak. Seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam kegelapan. Oh, jangan-jangan ada seorang durat maka. Seorang pencuri memasuki istana Kaputren. Siapa itu? Jangan bersembunyi di tempat yang gelap. Loh? Kokah itu Rujinggan? Karena tidak mendapat jawaban, Putri Tunggadewi memberanikan dirinya mendekati pohon katimang yang rindang. Dia berjalan mengendap-endap di atas rumput yang lembut. Kakang Cakradara, benarkah kau Kakang Cakradara? Aku ingin bicara denganmu empat mata, Tunggal Dewi. Oh, kau telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, Kakang. Bagaimana kalau prajurit-prajurit sempat melihatmu, Kakang? Kau pasti akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Aku tahu bahwa apa yang kulakukan ini sangat berbahaya. Tapi aku harus menemuimu. Ah, kau datang bersama siapa, Kakang? Aku datang bersama kuda Merta. Di mana sekarang kuda Merta? Di Puri sebelah. Dia juga ingin menemui Dinda Raja Dewi. Baiklah karena kau sudah datang, aku akan menerimamu. Ayo, masuklah ke Puri Manganti. Kita bicara di dalam. Gila. Ini keputusan gila. Mengapa Kanda Prabu Jaya Negara mencurigai kami? Menurut Ibunda Ratu, Kanda Prabu Jaya Negara tidak ingin mempunyai saingan dari adik-adik iparnya. Itulah sebabnya kami ditarik kembali ke Majapahit dan disekap di puri ini. Kami sama sekali tidak diberi kebebasan untuk berhubungan dengan dunia luar. Oh, ini perbuatan yang sangat kejam. Tidak manusiawi. Iya. Kami sudah menjadi tawanan. Kami tidak mempunyai hak apa-apa lagi kecuali berdiam diri dan menuruti segala keinginan Kanda Prabu. Aneh sekali jalan pikiran Kanda Prabu Jaya Negara. Tidak seharusnya dia mencurigai calon-calon adik iparnya. Bagaimanapun juga kalian adalah manusia biasa. Kalian membutuhkan pasangan hidup. Kalian membutuhkan perjodohan. Ah, sudahlah Kakang Cakradara. Tak ada gunanya lagi membicarakan soal itu. Hanya akan membuat sakit hati. Tapi apakah kita harus berdiam diri? Tentu saja tidak, Kakang. Kita harus berbuat sesuatu, tapi dengan menggunakan perhitungan yang baik. Kita harus mencari kesempatan. Aku pun tidak bisa disekap terus-menerus di puri ini, Kakang. Aku bukan seekor burung peliharaan. Aku bukan gadis pingitan. Aku membutuhkan kebebasan. Oh, Dinda Dewi. Sudah lama sekali kita tidak pernah bertemu. Aku kecewa sekali begitu tahu bahwa kau tidak berada di istana Kahuripan. Hampir saja aku putus asa. Kakang Sarkadara, aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi sebaiknya kau pergi. Tidak baik kalau sampai ada dayang-dayang melihat kita di puri ini. Aku tidak mau menjadi bahan pergunjingan dayang-dayang ataupun emban istana Kaputren. Aku tidak mau dikatakan sebagai seorang putri keraton yang tidak tahu tata krama dan berani memasukkan seorang laki-laki ke dalam purinya, kakak. Oh, baiklah, Dinda Dewi. Tapi sebelum pergi, bolehkah aku menggenggam tanganmu barang sekejap? Dewi Tunggadewi membiarkan Cakradara meremas jari-jari tangannya. Cakradara mencium kening sang putri, kemudian melangkah keluar puri. Putri Dewi menutup daun pintu, lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding yang penuh ukiran indah. Oh, Kakang Cakradara, berani sekali dia datang ke tempat ini. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit melihatnya, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Cakradara segera melangkah meninggalkan Puri, dan tubuhnya lenyap di balik kegelapan pohon-pohon hias. Sementara itu, di Puri Madukara, kuda merta masih bercakap-cakap lirih dengan Tiah Wiat Sri Raja Dewi. Mereka bicara di ruangan tengah sambil menikmati minuman segar. Oh, Aku terkejut sekali ketika melihat tiba-tiba kau berdiri di depan pintu puri ini, Kakang Kuda Merta. Kau nampak kurus sekarang, Dinda Raja Dewi. Ah, aku selalu memikirkanmu, Kakang. Aku juga tidak pernah berhenti mengenangmu, Dinda. Ah, nampaknya Yunda Tunggal Dewi juga sudah sangat rindu sekali pada Kakang Cakradara. Tentu sekarang dia bahagia sekali. Iya. Kami harus menempuh perjalanan yang cukup berbahaya, Dinda untuk dapat menemui kalian. Kalian memang kesatria-kesatria pemberani. Kami bangga mempunyai kekasih seperti kalian. Mudah-mudahan Dewata Agung selalu memberi keselamatan pada kita dan mempertemukan kita dalam suasana penuh kebahagiaan seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan kalau sampai kita tidak bisa bertemu lagi, Dinda. Beberapa malam lamanya, Aku tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Kakang Cakra Cakradara pun mengalami hal yang sama. Kau pikir kami dapat tidur nyenyak setiap malam? Kakang Kuda Merta, kami pun sangat merindukan kalian. Hati kami pedih oleh perpisahan ini. Jiwa kami tersiksa begitu mendengar keputusan Kanda Prabu. Memang, kami disediakan dua puri yang sangat indah. Tapi kami hidup bagikan pohon kering. Sekalipun hujan membasahi bumi, kami tetap kering. Sebab kami bukan hanya membutuhkan air hujan, tapi juga membutuhkan belayan tangan seorang kekasih. Siapa itu? Hamba Tuan Putri, Nini Lu Jinggan. Ada apa, Luh? Mengapa kau datang tanpa aku panggil? Ada keperluan apa? Maaf, Tuan Putri. Hamba hanya berpura-pura mengantarkan minuman segar ini. Hamba tahu Tuan Putri Raja Dewi sedang menerima seorang tamu. Ah, kau memang pintar mengelabui orang, loh. Baiklah, ayo masuk. Maaf, Tuan Putri. Hamba tidak lama-lama. Hamba hanya disuruh menyampaikan pesan untuk tuan Kuda Merta. Pesan apa? Tuan Cakradara sudah menunggu di sudut pagar halaman Puri. Tuan Kuda Merta diharap segera kembali. Baiklah. Nah, Dinda Raja Dewi. Aku harus segera kembali. Aku memang tidak bisa lama-lama di Puri ini. Terlalu berbahaya. Banyak prajurit-prajurit Majapahit berjaga di depan pintu Gapura. Dan di sepanjang tembok yang melingkari Puri ini. Aku harus main kucing-kucingan dengan mereka, Dinda. Hati-hati, Tuan Kuda Merta. Prajurit-prajurit itu mengadakan ronda setiap saat. Tuan harus mencari kesempatan yang baik, yang paling aman untuk menempati pagar puri. Terima kasih atas peringatan muluh Jinggan. Dinda Raja Dewi, selamat malam, Dinda. Hati-hati, Kakang Kuda Merta. Kita segera melangkah meninggalkan Puri Madukara. Niniluh Jinggan kembali ke ruangan dayang-dayang Sementara Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi menutup pintu puri perlahan-lahan. Kakang Kuda Merta, betapa besar cintamu kepadaku. Kau berani menempuh perjalanan yang penuh bahaya. Kau berani mempertaruhkan jawamu untuk menemui aku di puri ini. Aku bangga sekali, Kakang. Aku bangga mempunyai kekasih seperti Kakang. Tapi Mengapa pertemuan ini sangat singkat? Rinduku belum terobati, Kakang. Rasa kangenku masih bernyala-nyala. Tapi kau sudah harus kembali lagi. Sementara itu, kuda merta berjalan mengendap di sepanjang pagar tembok puri. Tak lama kemudian dia sudah berhadapan dengan Cakradara yang menunggu di bawah pohon katimang. Adik kuda merta. Iya, Kakang. Aku, bagaimana? Kau sudah bisa bertemu dengan Dinda Raja Dewi? Sudah, Kakang. Tapi sayang sekali, kita harus segera kembali lagi. Sangat berbahaya kalau kita lama-lama diam di tempat ini. Iya. Setiap saat prajurit-prajurit Majapahit dapat menggerebek tempat ini. Hm, aku heran. Mengapa Kanda Prabu Jaya Negara mencurigai calon-calon iparnya sampai sejauh itu? Itu bukan kecurigaan lagi, Kakang. Itu kegilaan namanya. Bukan kecurigaan. Sekarang kita harus berhati-hati sekali adik kuda merta. Kalau sampai hubungan kita ini bocor, nyawa kita menjadi taruhannya. Iya. Kanda Prabu Jaya Negara pasti akan menyingkirkan kita sejauh-jauhnya. Tetapi, rasa-rasanya aku tidak dapat dipisahkan dengan Dinda Raja Dewi, kakak. Apapun akibatnya, aku berani mempertaruhkan segala milikku untuk mendapatkan Dinda Raja Dewi, kakak. Shh. Aku mendengar ada langkah-langkah prajurit di balik pagar puri ini. Hmm. Jumlah mereka tidak kurang dari sepuluh orang. Jangan terburu nafsu, Kakang. Kita harus mencari saat yang tepat untuk melompati pagar puri. Hmm. Sepertinya keadaannya sudah aman. Ayo adik kuda merta. Kita naik ke atas pagar puri ini. Ya. Ayo cepat. Biar aku dulu yang naik. Kau di... Cakra darah segera naik ke pagar puri dengan berpegangan pada tanam-tanaman menjalar, kuda merta mengikuti di bawahnya. Mereka terus merambat bagaikan dua ekor tupai yang besar. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di atas pagar puri. Suasana di bawah sangat sepi. Tak ada seorang pun prajurit melintas. Aman. Ya. Kita bisa langsung melompat ke bawah di kuda merta. Hati-hati, Kakang. Dua orang kesatria itu buru-buru merosot ke bawah melalui pohon-pohon menjalar. Mereka memang cukup beruntung. Tak seorang pun prajurit Majapahit melihat kehadiran mereka. Cakradara segera menarik tangan kuda merta dan mereka bergegas meninggalkan istana Kaputren. Aman. Tidak ada seorang pun prajurit nampak di sekitar tempat ini, adik kuda merta. Cepat Kakang Cakradara. Jangan lama-lama berada di sini. Ayo, kita pergi. Mereka berjalan mengendap-endap di sepanjang lorong. Sekali waktu mereka membungkukkan tubuh di balik rimbunan pohon-pohon hias. Tak lama kemudian, mereka sudah mendapatkan kuda mereka yang ditambatkan di luar penteng di bawah sebuah pohon rindang. Untuk kali ini kita selamat, adik kuda merta kita bisa menyusup ke istana Majapahit dan keluar dalam keadaan hidup. Apakah kau akan kembali lagi? Mungkin. Kalau aku sudah tidak tahan lagi menahan rinduku kepada Dinda Tunggadewi, aku pasti kembali lagi. Bagaimana kalau tertangkap? Itu soal nanti. Mengapa harus dipikirkan sekarang? Adik udah Merta? kau takut menempuh jalan penuh bahaya ini? Kakang Cakradara, kalau aku takut menempuh bahaya, bagaimana aku bisa memperoleh Dinda Raja Dewi? Bagus. Itu artinya kau betul-betul sudah menjadi pria yang dewasa. Cinta memang membutuhkan pengorbanan. Semakin besar pengorbanan, semakin manis rasanya cinta. Ayo, adik kuda merta. Kita kembali ke Bukit Pangi. Pagi harinya, Prabu Jaya Negara mengunjungi Putri Tunggadewi di Puri Manganti. Putri Tunggadewi terkejut. Dia baru saja selesai berdandan. Prabu Jaya Negara tersenyum penuh arti melihat adiknya yang cantik jelita. Adik satu bapak lain ibu. Kau tidak usah terkejut melihat kedatanganku, Dina Tunggadewi. Ada keperluan apa kau datang kemari, Kanda Prabu? Aku bisa datang ke Puri Manganti ini sesuka hatiku. Kau hmm? harus memerintah negeri ini, Kanda Prabu. Jangan hanya bersenang-senang. Tanggung jawabmu sebagai seorang raja sangat berat dan besar. Pikirkan keadaan rakyatmu. Tuntunlah bawahanmu supaya bisa bekerja dengan baik. Aduh, aduh. Adikku ini manis sekali. <laughs> Terima kasih atas nasihat-nasihatmu, Dinda Tunggadewi. Dewi. Kalau kau mempunyai kepentingan, segera katakan. Jangan pergi ke suatu tempat tanpa tujuan apa-apa. Itu hanya akan membuang-buang waktu, Kanda. Aku hanya ingin menengokmu, Dinda Tunggadewi. Aku hanya ingin melihat adikku yang manis. Hah. Kau nampak semakin cantik, Dinda Tunggadewi. Hmm. Ya, kau nampak semakin cantik dan dewasa. Senyummu anggun, matamu bersinar laksana bintang pagi. Suaramu lembut bagaikan burung seruni. <laughs> Aku senang sekali melihat keadaanmu. Aku bangga. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, ternyata kau tumbuh menjadi seorang gadis yang dewasa. Kanda Jaya Negara, apa kau sekarang biasa omong kosong seperti ini? Kau seorang raja. Tidak seharusnya seorang raja bicara tanpa guna. Siapa berkata bicaraku tanpa guna? Hmm? Setiap napasku, setiap kata-kata yang kulontarkan dengan napasku, semuanya berguna. Semuanya bermanfaat untuk siapa saja. Sebab aku berkata di atas kekuasaan yang besar. Nah, Dinda Tunggadewi, kemarilah. Duduklah bersamaku. Tidak, Kanda Prabu. Aku di sini saja. Kemari, kataku. Tidak, jangan memaksaku. Ini perintah. Jangan asal memerintah, Kanda Prabu. <laughs> baiklah, baiklah. <laughs> Karena kau adalah adikku sendiri, maka aku tidak bisa berbuat kasar kepadamu. Baik, baiklah. Kau boleh tetap duduk di situ. Sementara aku akan duduk di sini. <sighs> Coba lihatlah, Dinda Tunggadewi. Langit cemerlang di luar sana. Suasana pagi yang indah menawan. Bunga-bunga bermekaran. Alangkah cantiknya bunga-bunga itu. Mereka berwarna kuning, biru, merah, dan jingga. Tapi ada sekuntum bunga yang paling cantik. Ya, bunga itu bernama Tribuana Tunggadewi. Dewi. Dan sekarang bunga itu duduk dengan anggunnya, dengan agungnya, dengan manisnya di hadapanku. Kau tidak berbakat menjadi seorang penyair, Kanda Prabu. <laughs> Lebih baik kau simpan kata-katamu di dalam hati. Ya, ya, aku memang bukan penyair. Aku raja. Kanda Prabu, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan kepadaku? Ada. Sedikit. Hmm, begini, Dinda Tunggadewi. Oh, kalau saja kau mau duduk di sampingku, maka suasana ini akan sangat menyenangkan. Tidak, Kanda Prabu. Aku di sini saja. Cepat, katakan apa yang ingin kau ketahui. Apakah kau pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, Dinda Tunggadewi? Itu adalah urusan pribadiku. Sekarang aku ingin tahu urusan pribadimu itu. Aku berhak untuk tidak mengatakan urusan pribadiku kepada siapa saja, Kanda. Iya, iya, iya. Kau memang berhak. Kau berhak merahasiakan urusan pribadimu, tapi tidak kepada Prabu Jayanegara. Baiklah. Aku akan menjawab pertanyaan Kanda Prabu Ma ini. Aku menjadi batara di Kahuripan. Aku sibuk mengurusi persoalan-persoalan pemerintahan. Aku tidak mempunyai waktu untuk menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki. Aku harus memikirkan rakyat Kahuripan lebih dulu. Hmm. <laughs> Bagus. Bagus sekali. Bagus. Iya. Ya, memang sebaiknya kau tidak usah berhubungan dengan siapapun juga. <laughs> Apalagi setelah tinggal di puri ini. Iya, Aku melarang keras kau menjalin hubungan dengan laki-laki. Siapapun dia orangnya. Mengapa harus begitu, Kanda Prabu? Setiap orang pada akhirnya akan menemukan pasangan hidupnya masing-masing. Aku tidak ingin kehilangan kau, Dinda Tunggadewi. Aku sangat menyayangimu. Itulah sebabnya aku melarang keras kau berhubungan dengan laki-laki. Kau tidak boleh menjadi milik siapa-siapa. Kau hanya menjadi milikku, milik Prabu Jayanegara sendiri, milik saudara tuamu sendiri. Oh, Kanda Prabu. Apa maksudmu? <laughs> Dinda Dewi. <laughs> kau lihat aku sekarang. Sama seperti halnya kau. Aku juga sudah menjadi laki-laki yang dewasa. Hmm? <laughs> Kita sudah sama-sama menjadi orang yang dewasa. Kita bisa berpikir secara baik, bekerja sama secara baik. Kerja sama dalam hal apa? Ah, sayang, Sayang kalau kau harus jatuh ke tangan laki-laki lain. Rupamu cantik menawan. Lihatlah, tubuhmu langsing mempesona. Bagaimana kalau misalnya adikku sendiri kuangkat menjadi istri? Hmm? Bagaimana pendapatmu, Dinda Tunggadewi? Dewi? Kau sudah tidak waras lagi, Kanda. <laughs> Dinda Tunggadewi. <laughs> Apakah aku nampak seperti orang gila? Hmm? Jangan berkata sembarangan, Dinda. Aku masih cukup waras. Aku mempunyai alasan yang kuat untuk mengawini adik-adikku sendiri. <gasps> Itu perbuatan gila, terkutuk. Para dewa tidak akan mengizinkannya. Kalau para dewa tidak mengizinkannya, itu hanya karena mereka iri kepadaku. Jangan, Kakang Prabu. Jangan lakukan perbuatan terkutuk itu. Dosa besar, Kakang. Kau akan berdosa kepada arwah Ramada Prabu, kepada para dewa, kepadaku, dan kepada dirimu sendiri. Juga kepada masyarakat luas, kepada negara, dan rakyat banyak. Kau tidak akan kuat menanggung dosa sebesar itu. Jangan, Kanda Prabu. Eling, ingat, aku Adikmu sendiri, Kanda. Kita berasal dari benih yang sama. Kita satu keturunan. Keturunan Ramanda Prabu Kertaraja Sajawardana. Jangan cemarkan keharuman nama beliau, kakak. Jangan nodai ibu-ibu kita sendiri. Dinda Tunggadewi, kau tidak perlu menasihati aku. Aku tahu apa yang terbaik yang harus kulakukan. Eling, Kanda Prabu. Eling, kembalilah ke jalan terang. Tunggadewi. Dewi. Aku seorang raja. Aku seorang adikara di negeri ini. Aku mempunyai jalanku sendiri. Jalan seorang raja. Aku berhak memaksakan kehendakku kepada orang lain, termasuk adik-adikku sendiri. Oh, Dinda Dewi. Kemarilah, kemarilah. Temanilah aku duduk. Ayolah, Dinda. Jangan, Kakang Prabu. Oh, tidak. Kau gila. Kau sudah gila. Ayolah, tidak. Lepaskan, Kanda Prabu. Jangan paksa aku. Awas, akan kulaporkan kepada Ibunda Ratu. Lepaskan aku, Kanda Prabu. Lepaskan. Jaya Negara berusaha mendekap Putri Tunggadewi. Nampaknya raja muda itu sudah mulai lupa diri. Pikirannya diliputi kotoran dan debu. Segala teriakan dan peringatan adiknya tidak digubris. Putri Tunggadewi menjerit-jerit dan para dayang bermunculan dari segala penjuru. Tapi begitu mereka tahu bahwa Prabu Jaya Negara ada di dalam puri, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Ah, ah, ah. Kanda Prabu, Kanda Prabu Jaya Negara. Ah. Mengapa kau mempunyai niat sekotor ini? Lihatlah. Lihatlah adikmu, kakak. Bukankah aku adikmu sendiri? Tunggal Dewi. Kau sudah mengecewakan aku. Tapi dengar, aku tidak akan menyerah. Suatu saat aku akan kembali lagi dan kau harus menuruti segala keinginanku. Tidak ada seorang pun laki-laki di seluruh muka bumi ini akan kubiarkan mendekatimu. Kalau ada di antara mereka yang berani mencoba menjalin cinta denganmu, orang itu akan segera ditangkap dan segera dibinasakan. Oh, Kanda Prabu, sampai hati kau berbuat seperti ini kepadaku, pada adikmu sendiri. Putri Tripuana Tunggadewi menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang malang ia tidak habis pikir mengapa Prabu Jaya Negara mempunyai niat segila itu, serendah itu. Prabu Jaya Negara segera melangkah meninggalkan ruangan Puri Manganti. Sesampai di halaman beliau membentak, dan para dayang-dayang pun buru-buru pergi menjauh. Dan setelah itu, Prabu Jaya Negara melangkah ke Puri Madukara. Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi sedang duduk termenung di depan jendela, memandang sayu mega-mega putih yang berenang ke arah utara. Dia terkenang pertemuannya dengan kuda merta semalam. Pertemuan yang singkat, tapi terasa sangat manis. Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi terkejut ketika melihat kehadiran Prabu Jayanegara. Buru-buru dia duduk bersimpuh di depan saudara tuanya. Prabu Jayanegara mengambil kursi berukiran indah, kemudian duduk dengan nyaman. Ampun, Kanda Prabu. Apakah Kanda Prabu mempunyai keperluan yang penting? Sehingga Kanda datang ke Puri Madukara. Tidak terlalu penting, Raja Dewi. Pertama, aku ingin melihat keadaanmu. E, bagaimana perasaanmu sekarang? Kau senang tinggal di Puri Madukara? Kanda Prabu, Puri Madukara memang sangat indah. Tapi aku lebih senang tinggal di istana Wengker. Di sana, aku bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Sedangkan di sini, apa yang bisa aku lakukan? Pekerjaanku hanya duduk, makan dan tidur. Aku merasa kehilangan gairah, Kanda. Di sini kau juga bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, Raja Dewi. Kau bisa melakukan apa saja misalnya membersihkan badanmu, mencuci rambutmu dengan ramuan daun-daunan yang harum, melulur tubuhmu dengan param yang wangi. Kau bisa nampak lebih cantik dan mempesona. Tapi Kanda, aku merasa cemas memikirkan nasib kerajaan Wengker. Akulah yang biasanya mengurus Wengker. Wengker hanyalah sebuah kerajaan kecil di bawah Majapahit Wengker cukup diperintah oleh seorang bupati. Kau tidak perlu merisokannya. Kau lebih aman tinggal di sini, di Puri Madukara. Hmm. Oh ya, apakah kau bisa memijit Raja Dewi? Hmm? <laughs> betisku pegal sekali rasanya. Coba, tolonglah kau pijit sebentar ya. Maaf, Kanda Prabu. Aku tidak biasa melakukannya. Uh, apakah kau tidak sayang pada saudara tuamu? Aku hanya minta tolong sebentar saja. Tolong kau pijit betisku ya. Kalau Kanda Prabu ingin dipijit, aku akan memanggil seorang emban. Dia sudah biasa memijit seseorang. Dan dia sudah seringkali memijit tubuhku. Tidak, Raja Dewi. Aku tidak membutuhkan pijitan seorang emban. Aku membutuhkan pijitan tangan-tanganmu sendiri. Cepat lakukan, Raja Dewi. Pijitlah betisku. Dinda Raja Dewi, apalagi yang kau tunggu? Cepat lakukan perintahku, Dinda. Uh, baiklah, Kanda. Putri Diah Wiat Sri Raja Dewi terpaksa menuruti keinginan Prabu Jaya Negara. Dia segera memijit betis sang Prabu, sementara wajahnya tunduk ke lantai. Prabu Jayanegara tersenyum. Rambutmu indah sekali, Dinda Raja Dewi. Hmm. Minyak apa yang kau gunakan untuk melumasi rambutmu sehingga indah seperti ini? Aku biasa memakai minyak keharu, Kanda Prabu. Minyak cendana. Pantas harum sekali baunya. Kau cantik, Raja Dewi. Sayang kalau kecantikanmu harus jatuh ke tangan laki-laki lain. Uh. Jangan, Kanda Prabu. Jangan. Aku hanya ingin menyentuh pipimu yang merah jambu. Hmm? Jangan, Kanda Prabu. Itu tidak baik. Kalau sampai ada dayang-dayang atau emban yang melihat, kita bisa menjadi perguncingan yang tidak baik. Dan nama Kanda Prabu juga akan tercemar. Kalau ada emban atau dayang-dayang melihat apa yang tidak pantas dilihat, besok pagi dia akan lenyap selama-lamanya. Kanda Prabu, apa yang kau lakukan ini? Jangan, Kanda. Itu tidak baik. Aku adikmu sendiri, Kanda Prabu. Iya, iya. Kau memang adikku sendiri. Adik yang manis. Dan adik yang manis pasti akan menuruti segala perkataan saudara tuanya. Oh, Dinda Raja Dewi. Punggungmu halus sekali, Dinda Raja Dewi. Oh, Kanda Prabu, sudahlah. Aku tidak mau mijitmu lagi tanganmu tidak senonoh. Sekalipun tidak senonoh, tapi ini tangan seorang raja. Ini tangan-tangan yang berkuasa. Apakah kau berani melawan tangan-tangan ini? Hmm? Putri Tiah Wiat Sri Raja Dewi terkejut. Prabu Jaya Negara tersenyum sinis. Pikirannya benar-benar sudah lupa. Tangan-tangan Prabu Jaya Negara menjamah punggung Raja Dewi. Tiah Wiat Sri Raja Dewi berusaha menolak. <laughs> Pergilah Kanda Prabu. Aku tidak mau memijitmu lagi. Cepat, pergi Kanda. Tinggalkanlah aku. Ingat Raja Dewi, Kau ingin memaksaku berbuat kasar? Hmm? Kanda Prabu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kau kehendaki, Kakang? Dinda Raja Dewi. Sayang sekali kecantikanmu kalau harus menjadi milik orang lain. Mengapa bukan aku sendiri yang memilikinya? Kau gila. Kau tidak waras, Kanda Prabu. Aku. Aku adikmu sendiri, Kanda Prabu. Kita masih saudara. Oh, para dewa akan mengutuk perbuatanmu, Kanda Prabu. <laughs> para dewa tidak akan melihat apa yang kulakukan. Karena mereka pun sedang asik bercinta. Hmm? <laughs> Ayolah Dinda Raja Dewi. Ayolah. Tunjukkanlah senyummu. Perlihatkanlah wajahmu yang berseri-seri. Ayo, jangan semburu seperti itu. Hmm? Kanda Prabu Jaya Negara. Kumohon jangan. jangan lakukan perbuatan tercela ini, Kanda. Kasihanilah aku. Adikmu sendiri, hmm. Kanda. Dinda Raja Dewi, mau kemana kau? Hmm? Mau lari? Hmm? Silahkan, silahkan. Dan aku akan menangkapmu. Hmm?

Negara segera membungkuk dengan hormat di hadapan ibu kandungnya. Terimalah sungkem dan hormat hamba, Ibu Inderswari. Aku tidak sudi menerima sungkem dari seorang anak durhaka. Apa yang kau lakukan, negara? Perbuatan apa yang sedang kau lakukan ini? Saya hanya main-main saja, Ibu. Saya tidak bersungguh-sungguh. Nah, sekarang kau berdusta di depan ibu kandungmu sendiri Kau mengira aku tidak melihat perbuatanmu. Kau mendekap-dekap adikmu sendiri. Kau berusaha menciuminya. Apakah itu pantas? Benar-benar memalukan. Tidak senonoh. Anakku Jaya Negara, jin dari daerah mana telah merasuki jiwamu? Ingat Jaya Negara, kau adalah seorang raja Perbuatanmu sungguh-sungguh tidak pantas bagi seorang raja. Kalau sampai ada dayang-dayang atau emban melihat perbuatanmu dan mereka menceritakannya di luar sana, apa yang akan terjadi? Kau akan menjadi bahan tertawaan rakyatmu sendiri. Kau akan menjadi bahan olok-olok, bahan cemooh orang. Ya, mungkin mereka tidak berani terang-terangan mencela rajanya tapi apa yang akan mereka bisikkan di belakang punggungmu? Hmm. Prabu Jaya Negara itu raja yang tidak senonoh. Raja kotor. Dia bermaksud kotor terhadap adik-adiknya sendiri. Ibu Indreswari, bukankah sudah saya katakan bahwa saya hanya sekedar main-main, Ibu? Saya sudah lama tidak bertemu dengan Dinda Raja Dewi maupun Dinda Tunggadewi. Dewi. Saya kangen. Saya ingin memeluk adik-adik saya. Apakah ini perbuatan yang tidak senonoh, Ibu? Jaya Negara, kalau kau berkata demikian kepada bawahan-bawahanmu, mungkin mereka akan percaya. Tapi bagaimana kau bisa mendustai ibumu sendiri? Sudahlah, Jaya Negara. Jangan menutupi barang-barang yang berbau busuk. Akhirnya bau itu akan tercium juga. Lebih baik kau segera sadar. Bakarlah dupa yang harum. Mandilah air kambang setaman. Dan panjatkan puji-pujian kepada para dewa di atas kayangan. Supaya mereka memberimu terang di dalam hati. Jangan turuti hawa nafsu. Raja Dewi. Iya, Ibu Nuswari. Maafkan kelakuan putraku ini. Untung aku segera datang. Kau tidak apa-apa, bukan? Tidak, Ibu. Saya tidak apa-apa. Jaya Negara, sekarang juga kau dipanggil menghadap Ibunda Ratu. Beliau menunggu di ruang Kaputren. Prabu Jayanegara melangkah diiringi ibu kandungnya dan putri Raja Dewi. Mereka berjalan menuju ruangan Kaputren. Ruangan itu tertutup dan cukup luas. Di tengah-tengah ruangan terletak sebuah meja pendek berukiran indah. Lantai ruangan terbuat dari batu pualam. Sehelai tikar pandan digelar dan Ibunda Ratu duduk di tengah dikelilingi beberapa orang wanita mereka adalah janda-janda almarhum Prabu Kertara Jasa Jayawardana. Putri Tunggadewi juga nampak bersama mereka. Prabu Jayanegara segera duduk bersila di depan Ibunda Ratu. Suasana hening sesaat lamanya. Ibunda Ratu nampak sangat murung. Prabu Jayanegara menundukkan wajahnya ketika pandan. Jayanegara. Ya, Ibunda Ratu. Lihatlah. Sekarang ini, kau duduk di depan para ibumu. Di sebelahku ini adalah ibu kandungmu sendiri, Putri Indreswari. Kemudian di sebelahnya, Putri Raja Patmi, ibu kandung Tunggadewi dan Raja Dewi. Kemudian di sebelahnya lagi, Putri Mahadewi dan yang duduk paling ujung adalah putri Pratnya Pramita. Mereka semuanya adalah ibu-ibumu. Mereka semua pernah mengasuhmu ketika kau masih anak-anak. Kau harus menaruh hormat kepada mereka semua. Iya, Ibunda Ratu. Baru saja kau membuat geger istana Kaputren. Tungga Dewi melaporkan kepadaku bahwa kau datang ke Puri Manganti dan ingin berbuat tidak senonoh kepadanya. Apa benar demikian, Jaya Negara? Tidak benar, Ibu Ratu. Saya hanya ingin sekedar bermain-main dengan adik saya. Ya, saya masih kangen karena sudah lama tidak pernah bertemu dengan adik-adik saya, Ibu Ratu. Jaya Negara, lebih baik kau berkata dengan terus terang Kau bicara disaksikan dengan orang-orang yang kau hormati. Dan kau adalah seorang raja. Kau harus berani jujur, Jaya Negara. Saya sudah berkata apa adanya, Ibunda Ratu. Saya memang hanya sekedar ingin bermain-main. Saya tidak bersungguh-sungguh. Apalagi untuk berbuat tidak senonoh. Syukurlah. Kalau kau memang berkata dengan jujur. Tapi seandainya kau berdusta, mudah-mudahan para dewata tidak memberkatimu. Tungga Dewi. Iya, Ibu Naratu. Kau mengatakan bahwa Jaya Negara ingin mengambilmu menjadi istri. Apa benar dia berkata demikian? Uh, benar, Ibu Naratu. Bahkan Kanda Prabu mengatakan bahwa dia juga ingin mengambil istri Dinda Raja Dewi. Tidak, tidak. Itu tidak benar. Kau memfitnah aku, Tunggadewi. Benar, Ibunda Ratu. Setelah keluar dari Puri Manganti, Kanda Prabu datang ke Puri Madukara. Ah, dia juga ingin berbuat tidak senonoh kepada hamba. Ah, untung Ibu Indraswari segera datang. Apakah dia juga bermaksud mengambilmu menjadi istri Raja Dewi? Iya, Yunda Tunggadewi. Ah. Dia berkata bahwa sangat disayangkan kalau kecantikanku jatuh ke tangan orang lain. Ah, dia sendiri yang akan memiliki kecantikanku. Oh, dusta, dusta. Kalian ini bicara apa? Aku hanya main-main. Aku tidak bersungguh-sungguh, Raja Dewi. Oh, kurang ajar. Adik-adikku telah memfitnah aku. Diamlah, Jaya ah. Negara. Sekarang kau tidak bisa menyangka lagi. Kau tidak bisa menutup-nutupi perbuatanmu yang tidak pantas. Kau tidak bisa menyembunyikannya di depan kami. Orang-orang yang harus kehormati. Sungguh-sungguh memalukan. Menjijikkan pelakuanmu ini sangat menjijikkan Jaya Negara. Oh, anakku Jaya Negara. Mengapa kau berbuat seperti ini? Kau tidak kasihan pada ibu kandungmu ini, Jaya Negara. Tenanglah, Dinda Indraswari. Marilah kita selesaikan persoalan ini secara baik dan terbuka. Hati saya sedih, Yunda Tribuana. Mengapa Jaya Negara sampai hati berbuat seperti ini? Sudahlah, jangan menangis. Kalau memang Jaya Negara berbuat hal-hal yang tidak pantas, kita wajib memperingatkannya. Jaya Negara, apa sebenarnya yang kau inginkan? Pikiran apa sebenarnya yang bercokol di dalam kepalamu? Sayang sekali, kau masih muda. Seharusnya kau banyak belajar agar bisa memerintah negeri ini dengan lebih baik. Tapi apa yang kau lakukan? Justru sebaliknya. Kau malas belajar, maunya hanya bersenang-senang saja. Kau hanya pandai mencurigai orang. Dan sekarang, kau melakukan perbuatan yang sangat rendah. Perbuatan mana yang orang dari golongan sudra sendiri tidak akan pernah melakukannya. Kau mencurigai calon adik-adik iparmu kemudian mengurung Dewi dan Raja Dewi. Lalu kau ingin mengawini mereka, adik-adikmu sendiri. Coba, apakah ini perbuatan seorang manusia? Maaf, Ibu Ratu. Saya tidak mau bicara soal ini lagi. Ah, Maaf. Eh, negara. Mau kemana kau? Saya adalah raja di sini. Saya menghormati Naratu. Ratu Ibu Indreswari dan semuanya yang ada di sini. Tapi tidak seorang pun saya biarkan mengganggu kekuasaan saya. Jaya Negara, kau memang bersalah. Kau wajib mendengar teguran. Kau wajib mendengarkan peringatan. Saya tidak membutuhkan teguran dan peringatan. Saya akan melakukan apa yang terbaik untuk diri saya sendiri. Maaf, saya harus pergi. Prabu Jaya Negara bergegas meninggalkan ruangan Kaputren. Raja muda itu nampak gusar. Dia tidak senang mendapat peringatan ataupun teguran, sekalipun dari orang-orang yang sangat dihormatinya. Ibunda Ratu kelihatan sedih. Beliau menyuruh Putri Dewi dan Raja Dewi mendekat. Dewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Kalian tidak perlu khawatir. Kami semua akan mengawasi kalian kalau memang Jaya Negara nekat melaksanakan niatnya yang tidak senonoh. Kami juga tidak akan tinggal diam. Iya, Ibunda Ratu. Kami akan menuruti segala perintah Ibunda Ratu. Uh, kami percaya kebijaksanaan Ibunda Ratu. Maafkan kesalahan putraku, Yunda Tribuana. Aku sendiri tidak mengerti mengapa Jaya Negara sampai hati berbuat seperti ini. Kau jangan berkecil hati, Dinda Indraswari. Kami akan mengawasi putramu. Aku juga minta maaf kepadamu, Yunda Raja Patmi. Maafkan kelakuan Jaya Negara atas perbuatannya terhadap putri-putrimu. Tidak apa, Dinda Indraswari. Jaya Negara bukan hanya menjadi tanggung jawabmu. Benar apa yang dikatakan Dinda Raja Patmi. Jaya Negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinda Indraswari melainkan menjadi tanggung jawab kita semua. Kita pernah mengasuh Jaya Negara sejak masih anak-anak. Jaya Negara sudah menjadi seperti anak kita. Kita wajib membimbingnya, menegurnya jika berbuat salah. Kita wajib memberinya peringatan supaya Jaya Negara mampu berdiri sebagai seorang raja yang bijak. Sudahlah. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak akan terulang lagi. Mudah-mudahan Jaya Negara kembali sadar. Kita berdoa saja pada Dewata Agung. Marilah kita bakar dupa dan kita panjatkan puji-pujian agar Dewata Agung memberkati kita semua. Mudah-mudahan Majapahit dijauhkan dari malapetaka. Ampun Gusti Prabu. Hamba sudah datang menghadap Gusti. Apakah ada sesuatu yang penting? Hatiku sedang risau, Yang Patih. Pikiranku kacau. Baru saja terjadi kekeran di istana Kaputren. Ada persoalan apa, Gusti Prabu? Aku sudah melaksanakan usulmu, Eyang Pati. Tungga Dewi dan Raja Dewi sudah kutarik kembali ke Majapahit. Tapi kemudian pikiranku menjadi berkembang. Ya, memang benar apa yang kau katakan, Eyang Pati. Kalau Tungga Dewi dan Raja Dewi menikah dengan laki-laki lain, dan akhirnya aku mempunyai adik-adik ipar. Hal itu bisa menjadi batu sandunganku memerintah negeri ini. Kekuasaanku bisa terancam bahaya. Benar itu Gusti Prabu. Memang begitulah. Kehadiran adik-adik ipar besar kemungkinan mengganggu kekuasaan Gusti Prabu sendiri. Lalu aku mempunyai pikiran demikian, Yang Pati. Ya, ya. Bagaimana Gusti Prabu? Kalau aku tidak ingin melihat adik-adikku jatuh ke tangan laki-laki lain, mengapa aku tidak mengawini mereka sendiri? Itu suatu gagasan yang sangat baik, Gusti Prabu. Dan hamba kira hal itu bisa Gusti Prabu laksanakan. Jadi yang pati setuju kalau aku mengawini Tungga Dewi dan Raja Dewi? Kalau memang Gusti Prabu Jaya Negara ingin melestarikan kekuasaan Paduka, maka dengan sendirinya gagasan itu merupakan gagasan yang cemerlang. Gagasan itu sudah seringkali dilakukan oleh para saudagar kaya dari golongan Waisya. Mereka tidak ingin kekayaannya jatuh ke tangan orang lain, ke pihak-pihak luar. Karena itu mereka seringkali menempuh cara ataupun siasat seperti itu. Mereka mengawinkan anak-anak mereka dengan keponakan sendiri ataupun dengan famili-famili yang lain. Menurut pendapat hamba, sekalipun gagasan itu sudah kuno, tapi masih dapat dimanfaatkan Gusti Prabu. Tapi keinginanku ternyata tidak berjalan dengan mulus, Eyang Patih. Ibunda Ratu, ibu kandungku sendiri, ibu Mahadewi dan ibu Pratnya para mitra, nampaknya tidak setuju. Mereka menolak keinginanku dengan tegas. Bagaimana dengan adik-adik, Putri tungga Dewi dan Raja Dewi sendiri? Apakah mereka juga menolak? Ya, mereka menolak. Mereka tidak bersedia kuambil menjadi istri. Bahkan mereka mengadukan perbuatanku kepada Ibunda Ratu. Akhirnya aku dipanggil menghadap dan diadili. Mereka semua mencemooh perbuatanku. Bagaimana ini, Yang Pati? Apa yang harus kulakukan sekarang? <laughs> sabar, Gusti Prabu. Kalau mempunyai keinginan harus sabar. Jangan terburu nafsu. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ingatlah kata pepatah. Sedikit-sedikit akhirnya menjadi bukit. Karena itu Gusti Prabu, Gusti Prabu harus bisa mengendalikan diri. Janganlah menggunakan cara-cara yang kasar. Kalau Gusti Prabu dapat sabar, Hamba yakin keinginan Gusti Prabu akan tercapai. Itulah saran hamba. Prabu Jayanegara memanggil Ramapati untuk diajak bicara mengenai keinginannya memperistri Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Sang Ramapati tersenyum penuh arti Pejabat kerajaan yang sudah lanjut usia itu manggut-manggut. Dan dia mengatakan setuju dengan rencana sang Prabu. <laughs> itu gagasan yang sangat bagus, Gusti Prabu. Hamba setuju. Hamba mendukung gagasan Paduka. Tapi bagaimana dengan Ibunda Ratu dan yang lain? Nampaknya mereka tidak setuju. Tinda Dewi dan Raja Dewi nampaknya juga menolak keinginanku. Tentu saja Gusti Prabu harus bersabar. Jangan terburu nafsu. Pertama kali Gusti Prabu harus dapat melunakan hati adik-adik. Jangan dikasari. Kalau dikasari, nanti mereka malah lari. Cobalah Gusti Prabu bersikap lembut, santun, dan ramah. Kalau Gusti Prabu sudah berhasil mendekatinya dan merebut hatinya, hamba kira keinginan Gusti Prabu akan tercapai. Dan Ibunda Ratu serta yang lain tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Itulah saran hamba. Tapi Yang Pati, apakah mengawini adik sendiri itu bukan suatu perbuatan yang sangat tercela Yang Pati? Bagaimana kalau sampai rakyat tahu? Gusti Prabu mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk menutupi semua ini. Rakyat pasti tidak akan tahu. Mereka kan berada di luar istana. Mereka tidak mungkin bisa mengintip tembok benteng dan melihat apa yang terjadi di istana Paduka. Percayalah, Gusti. Sekalipun akhirnya rakyat tahu, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa mereka pasti akan takut berhadapan dengan kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara. Hmm, ya. Yeah. Baiklah, Yang Pati. Aku akan menuruti segala nasihatmu. Baiklah. Aku akan berusaha mendekati adik-adikku. Mudah-mudahan aku segera bisa melunakkan hati mereka. perlahan-lahan mengembangkan jubahnya yang gelap menyelimuti bangunan-bangunan istana Majapahit. Puluhan prajurit berjaga-jaga di sepanjang dinding istana Kaputren. Sebagian berkumpul di depan pintu gapura, sementara yang lain secara bergiliran mengadakan ronda. Semuanya bersenjata lengkap, semuanya dalam keadaan siaga. Mendadak, nampak dua bayangan melompati dinding istana Kaputren, berhenti sejenak di atas dinding, kemudian merosot ke bawah. Hei! Siapa itu? Siapa itu? Ada apa? Ada apa? Oh, aku melihat Dua bayangan melompati dinding istana Kaputren. Ah, dua bayangan? Iya. Di mana? Di sini. Aku sempat melihat mereka dan langsung berteriak. Hmm. Mereka kemudian lenyap di balik dinding. Wah, pasti pencuri. Ayo, kita gerbek ah, saja. Ah, tunggu dulu, tunggu dulu. Jangan-jangan kau salah lihat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku dapat melihat bayangan itu dengan jelas. Aku sempat berteriak. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Aku benar-benar melihatnya. Untuk apa aku berdusta? Ah, kalau kau tidak mau percaya, ya sudah. Tapi kalau sampai nanti terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Kalau sampai nanti Tuan Raudeng marah, kita semua akan celaka. Baiklah, baiklah. Katakanlah kau benar melihat bayangan itu. Kita tidak bisa langsung menggerebek istana Kaputren. Kita tidak bisa berbuat selancang itu. Kalau sampai ternyata kau salah lihat, kita semua pasti akan kena hukuman. Sebab kita telah mengganggu suasana istana keputren. Ah, ah sekarang begini saja. Sebaiknya kita lapor kepada Tuan Rawedeng. Biarlah Tuan Rawedeng yang memutuskannya. apa yang dikatakan prajurit jaga itu, dua bayangan melompati dinding istana Kaputren. Dan sekarang dua bayangan itu sudah bersembunyi di balik remang-remang pohon katimang. Mereka adalah Cakra Dara dan Kuda Merta. Celaka di Kuda Merta. Ada seorang prajurit melihat kita. Kita sudah terlanjur berada di tempat ini, Kakang Cakra Cakradara. Kita tidak bisa mundur lagi. Lihat tadi Kuda Merta. Iya. Bukankah itu Nini Lucinggan. Oh, iya. Benar. Kita bisa meminta tolong Nini Lucinggan untuk mempertemukan kita dengan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Cakra darah dan kuda merta melangkah mengendap-endap menghampiri Nini Lucinggan. Nini Lucinggan terkejut karena tiba-tiba di depannya sudah berdiri dua orang laki-laki. Oh, Tuan, ke ruangan tidurnya masing-masing. Luh Jinggan segera melangkah pergi. Sementara cakra Cakradara dan Kuda Merta menunggu dengan cemas. Mereka bersembunyi di balik tanaman-tanaman hias, dalam keremangan cahaya lampu yang menempel pada dinding puri. Tak lama kemudian Luh Jinggan sudah kembali lagi. Rupanya mereka semuanya sudah masuk ke ruangan miliknya masing-masing, Tuan. Mari, mari saya antarkan Tuan menemui Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Oh, Kakang Cakradara. Ah, Tindakanmu ini sangat berbahaya, Kakang. Kalian bisa ditangkap. Prajurit-prajurit Majapahit bisa membunuh kalian beramai-ramai di luar sana. Apakah kalian tidak menyadari bahaya itu, Kakang? Dinda Tunggadewi, aku sudah tidak tahan lagi, Dinda. Aku tidak bisa belajar dengan tenang di pusat pendidikan calon tanda. Aku sangat merindukanmu. Janganlah seperti bocah remaja, Kakang. Gunakanlah akal sehatmu sedikit saja. Jadi kau keberatan aku mengunjungimu? Ada dua hal yang membuatku tidak setuju. Kau mengunjungiku di Puri Manganti, Kakang Cakradara. Pertama, aku takut menjadi perguncingan para emban dan dayang-dayang. Dan kedua, aku takut kehilangan kau. Aku sangat mencintaimu, Dinda Tunggadewi. Aku tidak bisa lama-lama berpisah denganmu hatiku selalu resah. Kakang Cakradara, cinta harus dipupuk dengan hati-hati, dengan niat yang suci. Cinta harus dipupuk dengan suasana penuh sopan santun. Jangan seperti ini. Aku malu, Kakang Cakradara. Aku malu kalau sampai orang-orang berkata bahwa seorang putri Majapahit telah menyembunyikan laki-laki di dalam purinya. Dinda Tunggadewi, aku sudah berjalan menempuh bahaya. Dan semua ini aku lakukan karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin sekali bertemu. Tapi mengapa kau berkata sekejam ini? Kakang Cakradara, aku juga sangat mencintaimu. Tapi aku harus menahan diri, Kakang. Kita adalah orang-orang terpandang. Aku seorang putri dan kau seorang pangeran kahuripan. Kita harus menjaga nama baik kita, Kakang. Jangan berbuat sembrono. Dan jangan hanya menuruti perasaan. Sementara perasaan itu menuntun kita ke jalan yang salah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan kembali saja. Selamat malam, Dinda Tunggadewi. Tidurlah dengan nyenyak. Maaf karena aku telah mengganggu ketenanganmu di puri ini. Kakang Cakadara, kau marah padaku? Ah, tidak. Aku menyesal telah membuatmu kecewa. Kau jangan salah paham, Kakang. Bukannya aku tidak senang kau datang. Tapi kedatanganmu sungguh-sungguh tidak tepat. Tidak tepat dan berbahaya, Kakang. Aku tidak ingin kehilangan kau, Kakang Cakadara. Baiklah, aku mengerti. Aku dapat memahami perasaanmu. Aku memang selalu terburu nafsu. Maafkan aku, Dinda Tunggadewi. Tapi memang sebaiknya aku segera pergi. Tunggu, Kakang Cakradara. Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Mudah-mudahan kau tidak terkejut mendengarnya. Putri Tunggadewi kemudian menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya bahwa Sang Prabu Jaya Negara telah berbuat tidak senonoh dan bermaksud mengambilnya menjadi istri. Cakradara tersentak. Sesaat lamanya dia berdiam diri, seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kekasihnya. Kanda Prabu Jaya Negara akan mengambilmu menjadi istri. Tidak mungkin. Ah, itu telah dikatakannya sendiri kepadaku, kasih Itu perbuatan gila. Iya, Barangkali memang Kanda Prabu sudah gila. Sudah tidak waras otaknya. Aku sendiri heran. Heran bercampur sedih. Ibunda Ratu, Ibu Raja Patni, Ibu Endraswari, dan ibu-ibu yang lain juga merasa gelisah. Mereka semua mengutuk niat busuk Kanda Prabu Jaya Negara. Tapi nampaknya Kanda Prabu Jaya Negara tidak bisa diberi peringatan. Kau sendiri bagaimana, Dinda Tunggal Dewi? Apa maksudmu, Kakang? Iya, barangkali kau bersedia menjadi istri saudara tuamu sendiri. Kakang Cakradara. Oh, kaukah yang berkata seperti itu, Kakang? Kau sampai hati berkata seperti itu? oh. Maafkan aku, Dinda Tunggal Dewi. Ah. Jangan salah mengerti. Aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tapi aku juga tidak tahu isi hatimu. Aku seorang putri kerajaan. Aku putri Ramanda Prabu, Kertaraja Sajaya Wardana, pendiri kerajaan Majapahit ini. Aku harus menjaga nama baikku. Nama baik Ramanda Prabu. Nama baik ibu kandungku nama baik negeri ini, Kakang. Aku juga harus menghormati para dewa yang mengatur kehidupan manusia. Aku harus menghormati tatanan di dalam masyarakat. Kalau aku sampai bersedia menjadi istri Kanda Prabu Jaya Negara, oh, apa yang akan terjadi di negeri ini? Barangkali langit akan runtuh. Gunung-gunung akan menggelegar memutahkan api. Alam semesta akan rusak binasa. Para dewa akan murka. Rakyat akan menangis terseduh-seduh. Angin ribut akan merusakkan pohon-pohon. Dan bunga-bunga akan menjadi layu. Karena seorang putri kerajaan Majapahit telah melakukan perbuatan yang sangat kotor. Kotor dan tercela. Oh. Maafkan aku, Dinda Tunggal Dewi. Aku percaya bahwa kau akan tetap teguh pada pendirianmu. Bahwa kau mampu memilih jalan yang bijaksana. Kanda Prabu Jaya Negara lah yang tidak senonoh. Raja berhati busuk. Semoga para dewa mengutuk perbuatannya. Dan semoga para dewa memberkati orang yang berkehendak baik. Semoga para dewa melestarikan tali percintaan kita, Kakang Jagradara. Begitulah yang kita harapkan, Dinda Tunggadewi. Baiklah. Aku akan segera pergi. Aku mohon pamit, Dinda Tunggadewi. Jagalah dirimu baik-baik. Hati-hati Kakang Cakradara. Puluhan prajurit tangguh dikerahkan menjaga dinding istana. Nini lu jinggan. Ah, ada apa lu? Ampun Tuan Putri, Tuan Rawedeng dan prajurit-prajurit Majapahit masuk istana Kaputren. Mereka bermaksud menggeledah istana Kaputren. Jangan lewat depan, kau bisa tertangkap. Benar Tuan Cakradara, beberapa orang prajurit berkeliaran memeriksa rumpun-rumpun tanaman hias. Bahkan seorang emban telah diseret dan dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan kasar. Sebentar lagi mereka pasti sampai kemari. Lebih baik Tuan Cakradara mengambil jalan belakang. Ayo, ikut aku ke Kang Cakradara. Kau bisa keluar dari puri ini melewati pintu butulan, pintu belakang. Tungga Dewi bergegas melangkah menyeberangi ruangan puri. Cakradara dan Luh Jinggan mengiring di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di depan pintu butulan. Di balik pintu butulan ada banyak tanaman perdu dan suasana sunyi serta gelap. Nah, kau bisa lewat jalan ini, Kakang Sakradara. Jalan ini menuju ke sudut dinding istana Kaputren. Terima kasih, Dinda Dewi. Tapi, bagaimana dengan adik kuda merta? Tuan kuda merta sudah menunggu di bawah pohon katimang, Tuan. Hamba sudah lebih dulu memberitahu beliau. Baiklah. Aku pergi, Dinda Tunggal Dewi. Sekali lagi, jagalah dirimu baik-baik. Kau juga harus berhati-hati, Kakang Cakradara. Jangan sampai prajurit-prajurit menangkapmu. Cakradara kemudian melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon perdu. Putri Tunggal Dewi menarik nafas panjang sesaat. Wajahnya membayangkan rasa cemas cemas bercampur sedih. Kakang oh. Cakradara. Oh. Mudah-mudahan para dewa melindungi keselamatanmu. Mudah-mudahan prajurit-prajurit Majapahit dikaburkan matanya, ditutup telinganya, sehingga kau bisa keluar dengan selamat dari istana kaputran ini. Maaf, Tuan Putri. Hamba khawatir Prajurit-prajurit itu sudah selesai memeriksa di tempat lain. Kau tidak usah takut, Rujinggan. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Putri Tunggadewi kembali melangkah gelisah. Kakang Cakradara? Iya, aku. kita harus segera pergi dari sini, Kakang. Prajurit-prajurit Majapahit menggeledah istana Kaputren. Untung Niniluh Jinggan segera memberitahuku. Mungkin ada seorang prajurit yang mengetahui kehadiran kuda Merta. Nasib kita malam ini kurang beruntung, Kakang Cakradara. Kemari. Oh. Cakradara segera mencengkram batang tanaman menjalar dan dia naik ke atas dinding istana Kaputren. Kuda merta merambat di bawahnya. Mereka bergelantungan dan merangkak semakin lama semakin tinggi. Akhirnya mereka tiba di atas dinding benteng. tidak ada seorang pun prajurit di sini. Ya. Lihatlah. Kita bisa turun sekarang, Kak. Kuda Merta sudah berada di atas dinding istana Kaputren. Mereka diam sesaat lamanya, menunggu saat yang baik untuk turun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Cakradara dan Kuda Merta? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.